Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhi nastafa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Ayuhal ikhwah barakallahu fikum kemudian yang berikutnya halaman ke-30 yaitu al-af'alul mabniyat fi'il-fi'il yang tergolong mabni yaitu fi'il-fi'il yang tidak mengalami perubahan dan senantiasa tetap wal mabniyu minal af'ali huwal madhi wal amru wal mudhari'u idza tasalat bihi nunul inathi au nunut taukid. Fi'al fi'al yang mabni adalah fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Jadi pada fi'il madhi adalah mabni pada fi'il amr mabni. Kemudian pada fi'il mudhari dia mabni apabila bersambung pada akhirnya nun inas atau nun taukid. Ini ketentuannya. Yang berikutnya, binaul maldi. Yaitu tetapnya fi'il maldi. Perlu diketahui bahwasanya pada kata-kata yang mu'rob memiliki tanda i'rob atau tanda perubahan. Demikian pula pada bina. Kata-kata yang mabni memiliki tanda tetapnya pula. Dan binanya mabni itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, mabni di atas fathah. Contohnya, kataba, katabat, katabata. Contoh-contoh ini adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Yang kedua, mabni di atas dhammah. Contohnya, katabu, jalasu, zahabu. Ini adalah contoh-contoh fi'al madhi yang mabni di atas dhammah. Kemudian yang ketiga, mabni di atas sukun. Contohnya, kata betum. Kata beta, kata betuma. Ini adalah contoh-contoh fi'al maldi yang mabni di atas sukun. Adapun ketentuannya, ketentuannya adalah sebagai berikut. Pada keadaan mabni di atas fathah, fathah bisa fathah yang muqaddarah maupun yang zahirah. Adapun fathah yang muqaddarah maka memiliki satu tempat. Satu tempat. Yaitu apabila fi'il mati tersebut adalah yang mu'tal akhir dengan alif. Contohnya istawa. Maka pada istawa adalah fi'il madhi mabni di atas fathah akan tetapi fathahnya yang diperkirakan yaitu fathah muqaddarah di atas alif. <clears throat> Adapun mabni di atas fathah yang zahirah memiliki dua tempat. Yaitu yang pertama apabila fi'il madhi tersebut sahih akhir dan tidak bersambung dengan wawu jamaah atau dengan dhamir rofa mutaharik yaitu dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il. Maka pada keadaan ini adalah mabni di atas fathah yang nampak. Kemudian yang kedua adalah ketika fa'il madhi yang mu'tal akhir yaitu mu'tal dengan wawu dan ya. Contohnya sarwa. Ini mu'tal dengan wawu. Maka mabni di atas fathah yang nampak. rodia rodia adalah e, mu'tal akhir, yaitu mu'tal dengan ya. Mabni di atas fathah, tapi fathah yang nampak. Ini keadaan mabni di atas fathah. Yang kedua, mabni di atas domah, ketentuannya adalah apabila fi'il madhi tersebut bersambung dengan wawu jamaah. Yaitu contohnya katabu. Kataba bersambung dengan wawu. Yaitu wawu jamaah. Katabu, jalasu, zahabu. Maka setiap fi'il madhi yang bergandeng atau bersambung dengan wawu jamaah, maka dimabnikan di atas dhammah. Kemudian yang ketiga adalah mabni di atas sukun ketentuannya adalah yaitu apabila fi'il madhi apabila fi'il madhi dia bersambung dengan dhamir rofa mutaharik yaitu dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku. Contohnya di sini adalah kata betum. Maka kata kataba bergandeng dengan tum. Yang tum di sini adalah dhamir yang dia ber, e, berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku. Kata betum. Kalian telah menulis. Jadi tum di sini adalah fa'il atau pelaku. Kata beta. Engkau telah menulis. Jadi dhamir ta di sini adalah domer rofa mutaharrik. Kata betuma. Tuma ya di sini adalah domer rofa mutaharrik yang berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku. Maka pada fa'il yang mabni, yang fa'il mabni yang bergandeng dengan wawu anam yang bergandeng dengan dhamir rofa mutaharik, maka keadaannya adalah mabni di atas sukun. Ini ketentuan-ketentuannya yang ada. Barakallahu fikum, mudah-mudahan difahami. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.